فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada kami sebuah email dari Sipurna xxx at pocketmail.com isi email uh, saya mau bertanya menurut Ustadz bagaimanakah tentang mitos jika istri hamil suami tidak boleh membunuh binatang termasuk nyamuk jawabannya kaum muslimin yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang disampaikan oleh penanya berkaitan dengan masalah meyakini sesuatu sebagai sebab timbulnya sesuatu yang lain. Dan ini adalah di antara masalah akidah. Dalam pelajaran akidah terdapat pelajaran tentang masalah meyakini sesuatu sebagai sebab. Dan dalam masalah ini terdapat satu kaidah penting yang patut kita ketahui dan patut kita pahami agar kita memiliki akidah yang lurus dan keyakinan yang benar. Kaidah tersebut mengatakan kita tidak boleh meyakini bahwasanya suatu hal itu menjadi sebab terjadinya sesuatu yang lain kecuali jika Allah menentukan bahwasanya hal tersebut merupakan sebab eh, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan satu hal itu menjadi sebab timbulnya hal yang lain dengan eh, dalam dua bentuk. Yang pertama berdasarkan dalil syariat. Dalil syariat mengatakan bahwasanya tobat adalah sebab untuk mendapatkan ampunan Allah maka kita pun meyakini tobat adalah sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. E, dan syariat mengatakan bahwasanya uh, sholat itu bisa menghapus dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Demikian juga puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Maka kita pun berkeyakinan bahwasanya hal tersebut adalah sebab terhapusnya dosa. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwasanya sesuatu hal itu menjadi sebab timbulnya hal yang lain dengan hukum kauni. Ya. Berdasarkan e, penjelasan ilmiah, penjelasan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan membuktikan e, dan eksperimen manusia membuktikan bahwasanya kenyang adalah bahwasanya makan adalah sebab kenyang. Bahwasanya api itu sebab terbakar air adalah sebab basah maka kita boleh e, meyakini maka tidaklah mengapa dan satu hal yang sah-sah saja kita berkeyakinan bahasanya makan itu menjadi sebab kenyang api menjadi sebab terbakar dan seterusnya Adapun selain dari dua hal ini maka tidak boleh kita yakini bahasanya sesuatu tersebut menjadi sebab bagi timbulnya hal yang lain. Jika kita meyakini sesuatu tersebut menjadi sebab bagi timbulnya hal yang lain, padahal tidak termasuk dalam dua kategori di atas, maka keyakinan kita ini dinilai sebagai kemusyrikan yang kecil, yang statusnya dosa besar, yang tidak kalah besar dengan dosa berzina, membunuh orang, dan yang lainnya meskipun dosa ini belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka kembali kepada apa yang ditanyakan, yaitu keyakinan sebagian orang bahwasanya jika suami yang punya istri yang hamil membunuh nyamuk, maka ini akan jadi sebab uh, dan berikan pengaruh kepada bayi, boleh jadi fisik bayi uh, atau pengaruh yang lainnya. Maka patut kita lihat apakah terdapat dalil syariat yang menunjukkan benarnya keyakinan ini? Jawabannya tidak kita jumpai dalil syariat yang menunjukkan benarnya keyakinan ini. Yang kedua, apakah ilmu pengetahuan dan e, pengetahuan manusia, semisal ilmu kedokteran, membuktikan dan e, menyatakan bahwasanya memang hal semacam itu perbuatan suami itu memiliki pengaruh bagi fisik janin ya, saya yakin jawaban dari medis jawaban secara medis jawaban dari para dokter adalah tidak adanya hubungan antara dua hal ini jika demikian maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk tidak berkeyakinan bahwasanya e, membunuh nyamuk yang dilakukan oleh seorang suami yang istrinya sedang hamil itu memiliki pengaruh bagi kondisi fisik janin. Dan siapa yang berkeyakinan bahwasanya perbuatan ini membunuh nyamuk, membunuh semut atau yang lain itu yang dilakukan oleh seorang suami itu memberikan pengaruh pada janin yang ada dalam perut istrinya, maka dia telah melakukan syirkun asghar, keserikan yang kecil yang belum mengeluarkan seorang dari Islam namun meskipun dia namanya kecil, bukan berarti dosanya kecil, akan tapi dosanya besar. Nah, karena itu e, kita patut memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita iman, tambah kepada kita ilmu yang benar sehingga dengan ilmu tersebut maka semakin terjagalah akidah dan keimanan kita وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين